Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai taqsimudz dzarfi ila munsharifin wa ghairi mutasarrifin yaitu pembagian dzaraf ke dalam munsorif dan juga yang tidak munsorif atau tidak mutasorif. Artinya nanti pembahasan ini membahas mengenai dhorof yang munsorif dan juga dhorof yang tidak mutasorif. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-308 dan ke-309 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfi dzaka dzu tasarrufin fil urfi dan ma yaitu isim zaman dan juga isim makan yang kedudukannya dalam jumlah itu bisa sebagai dzaraf dan juga bisa sebagai selain dzaraf kita tahu bahwa isim zaman, isim makan, itu kedudukannya dalam jumlah, itu ada yang bisa kedudukannya sebagai dhorof, dan juga selain dhorof. Padaka dhu tasarrufin fil urfi. Maka isim zaman dan isim makan yang seperti itu, menurut urf, ya menurut kebiasaannya para ulama nahwu, itu disebut sebagai dhorof yang ta punya tasarruf atau Zorof yang mutasorif Maka zorof yang mutasorif itu kedudukannya dalam jumlah itu bisa menjadi zorof bisa juga tidak. Kemudian wa ghairu dhi, wa ghairu dhi tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibahaha minal kalim. Ya wa ghairu dhi lazim dan nanti akan ada isim zaman dan juga isim makan yang kedudukannya dalam jumlah itu bisa terus-menerus sebagai dzaraf ya lazima dzarfiyatan dan juga lazima dzarfiyatan au shibhaha. Ya dia itu terus-menerus kedudukannya dalam jumlah itu sebagai dzaraf atau yang serupa dengan dzaraf Nanti akan disebutkan yang serupa dengan zorof itu adalah jar. Ya, majerur dengan huruf jar. Maka kalau menurut kebiasaannya orang Arab atau ulama nahwu, isim zaman dan isim makan yang dia terus-menerus kedudukannya sebagai zorof atau terus terus menerus kedudukannya sebagai zorof atau yang serupa dengan zorof ya di dalam jumlah itu disebut sebagai ghairu tasarrufi ya atau ghairu mutasarrif atau ghairu munsarif. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau menjelaskan dua bait ini beliau mengatakan Al-Zorfu nau'ani. Zorof itu ada dua macam. Al-awwalu jenis atau macam zorof yang pertama mutasarrifun yaitu zorof yang mutasarrif apa yang dimaksud dengan dzaraf yang mutasarrif? Wa huwa ma yufariqun nasba 'ala dzarfiyyati ila halatin la tushbihuha. Ila halatin la tushbihuha. Ya, wa huwa ma yufariqun nasba 'ala dzarfiyyati ila halatin la tushbihuha. Jadi yang disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif itu adalah zorof yang dia itu dapat memisahkan diri ya atau dapat melepaskan diri dari kedudukan nasab ya sebagai dzaraf. Jadi nanti akan ada isim zaman dan isim makan yang dia itu dapat melepaskan diri dari kedudukannya sebagai dzaraf. Ya dan dzaraf itu mansub melepaskan diri ila halatin yang menuju suatu keadaan la tushbihuha yang tidak menyerupai dhorof. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wa fi hadhil halati la yusamma dhorfan. Maka kalau misalnya isim zaman atau isim makan itu sudah keluar ya, dari kedudukannya sebagai dhorof, maka dia tidak lagi disebut sebagai dhorof, wala yu'rabu maf'ulan fihi dan juga tidak dii'rab sebagai maf'ul fihi. walau dalla ala zamanin au makanin walaupun isim tersebut ya baik isim zaman atau isim makan itu masih menunjukkan makna zaman atau juga makna tempat tetapi karena dia sudah melepaskan diri dari kedudukan ya kedudukan mansub ya sebagai dzaraf maka dia tidak lagi disebut dzaraf atau maf'ul fih. Kita kembali ke atas ka'an yaqa'a mubtada'an au khobaron. Ya misalnya isim zaman atau isim makan tersebut itu di dalam jumlah kedudukannya menjadi mubtada atau khobar. Nahwu contohnya Yaumul Jumu'ati yaumun mubarakun. Yaumul Jumu'ati yaumun mubarakun. Maka kata yaumu itu adalah isim zaman. Ya, isim zaman. Yaumun itu isim zaman. Namun dalam jumlah ini, itu yaumul Jumu'ati yaumun mubarakun. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan. Maka di sini kedudukannya tidak lagi mansub, ya dan juga tidak sebagai dzaraf karena yaumu yang pertama itu sebagai mubtada kemudian yaumun yang kedua itu sebagai khobar maka di sini kita tahu bahwa yauma ya atau yauma atau yaumun itu adalah dzaraf yang mutasarrif kemudian contoh yang berikutnya yang isim makan adalah maka nuka nun murihun makanuka makanun murihun. Tempatmu, ya tempatmu itu adalah tempat yang nyaman. Ya tempatmu adalah tempat yang nyaman. Maka kata makanu atau makanun di sini itu asalnya adalah isim makan. Yang dia itu bisa kedudukannya sebagai dhorof. Tetapi di sini itu bisa melepaskan diri dari kedudukannya sebagai dhorof, ya tidak lagi mansub tetapi menjadi marfu, ya maka nu yang pertama sama sebagai mubtada, kemudian maka nun yang kedua itu sebagai khobar. Kemudian al-farsakhu thalathatu amyalin. Ya, al-farsakhu thalathatu amyalin. Maka di sini farsakh ya yaitu jarak yang sudah kita bahas sebelumnya itu juga kedudukannya sebagai mubtada au fa'ilan ya atau isim zaman atau isim makan tersebut itu keluar ya keluar dari kondisinya sebagai dzaraf menjadi fa'il dari suatu jumlah. Nahwu contohnya qaruba yaumul khamisi. Qaruba yaumul khamisi. Hari Kamis itu ya sudah dekat. Maka di sini kata yaumu, walaupun dia adalah isim zaman, namun kedudukannya di jumlah ini itu sebagai fa'il dari koruba. Ya, menjadi marfu, tidak lagi mansub, maka yaumu itu adalah dhorof yang mutasarrif. Kemudian, a'jabani maka nuka. Ya, a'jabani maka nuka. Maka di sini, ya, makan yang dia itu adalah isim makan, yang menunjukkan tempat, itu menjadi fa'il bagi fi'il a'jaba. Ya, tempatmu itu membuatku takjub. Ya, tempatmu itu membuatku takjub. Maka maka makanu di sini itu marfu sebagai fa'il. Au maf'ulan, ya atau isim zaman atau isim makan itu kedudukannya bisa menjadi mansub sebagai maf'ul bihi. Contohnya apa? Ya nahwu alimtu yauma qudumika. Alimtu yauma qudumika. Saya telah mengetahui hari kedatanganmu. Maka yauma di sini itu walaupun dia mansub tetapi kedudukannya bukan sebagai dzaraf. Ya bukan sebagai maf'ul fih. akan tetapi di sini adalah maf'ul bih ya maf'ulun bihi dari fi'il alimtu Kemudian ra'aitu naka fil fasli. Saya telah melihat tempatmu di dalam kelas. Maka makana di sini walaupun dia isim makan dan juga walaupun dia mansub, tetapi dia mansub kedudukannya sebagai maf'ul bihi ila ghairi min ahwalil i'rabi. Ya, dan isim zaman dan isim makan tadi itu bisa keluar ya bisa melepaskan diri dari kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf menuju yang selain ya selain dari mubtada selain khobar selain fa'il dan maf'ul bih menuju keadaan-keadaan i'rab yang lain maka yang seperti itu disebut sebagai dzaraf yang mutasarrif Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-254. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi la khullatu la syafa'ah berinfaklah ya atau belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan juga tidak ada lagi syafaat. Ya. Maka dalam ayat tersebut kita lihat ada ayat tiayaumun ya ayat tiayaumun fa yaumun fa'ilun. Maka lafat yaumun yang ada pada ayyatiya yaumun itu adalah fa'il. Ya, fa'il dari fi'il ya'tiya. Kemudian wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-103 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Dhalika yawmum majmu'ul lahun nas wa dhalika yawmum mashhud. Ya, maka hari itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan ya, untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah hari yang disaksikan oleh segala makhluk. Maka di sini kita lihat fa yaumun khobarun fil maudhi'aini. Maka di sini ada dua lafat yaumun, yaitu dhalika yaumun majmu'un, kemudian wa dhalika yaumun mashhudun. Maka yaumun di dalam ayat ini itu kedudukannya seba sebagai khobar. Ya, sebagai khobar di dua tempat tadi, yaitu yaitu dhalika yaumun dan wa yaumun. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ahumul mauju min kulli makan." Ya, wa ja'ahumul mauju min kulli makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dan apabila ya mendatangi mereka ya, gelombang dari segala penjuru ya dari segala penjuru yang menimpa mereka maka di sini ada famakanin mudhafun ilaihi majrurun maka di sini ada lafat makan ya mingkulli makanin maka lafat makan itu adalah mudhof ilaih yang majrur maka ini adalah contoh-contoh zorof yang mutasorif di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita lanjutkan Athani yang kedua ghairu mutasarrifin. Yaitu tadi ada zorof yang mutasorif, kemudian yang kedua adalah zorof yang ghairu mutasorif. Wa huwa naw'ani dan zorof yang mutasorif itu ada dua macam. Al-awwalu, ya, jenis dari dzaraf ghairu mutasarrif yang pertama adalah ma la yufariqu dzarfiyata aslan. Ya, ma la yufariqu dzarfiyata aslan. Yaitu isim zaman atau isim makan yang pada mulanya ya, atau pada asalnya itu tidak bisa memisahkan diri atau tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf. Yaitu jenis yang pertama, yang tidak yang secara asalnya pada asalnya tidak bisa memisahkan diri atau meninggalkan kedudukannya sebagai zorof. Kita lihat catatan kaki mimma yalzamun nasba 'ala dzarfiyyati ya di antara isim yang dia itu tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai zorof, ya tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf fala yatasarrafu ya yaitu dan juga dia tidak mutasarrif ya dia adalah dzaraf yang tidak mutasarrif ya contohnya apa dza dzata yaitu lafat dza dan dzata mudhafaini ila zamanin yang dza dan dzata tersebut itu diidofahkan kepada zaman atau kepada isim yang menunjukkan zaman. Nahwu contohnya laqituhu dha sabahin wa dha masain wa dhata yaumin wa dhata lailatin. Ya laqituhu dha sabahin wa dha masain wa dhata yaumin wa dhata lailatin saya telah bertemu dengannya ya, pada pagi hari dan pada sore hari, dan juga saya telah bertemu dengannya ya, pada siang hari dan juga pada malam hari. Maka di sini ada the sobahin, the masain, the tayyumin, the talailatin, itu semua adalah lafadz the dan the yang diidofahkan kepada isim zaman yaitu sobahin, masain, yaumin, dan lailatin. Maka dha dan dha di sini itu tidak bisa meninggalkan kedudukannya sebagai dhorof. Ya, dia disebut ya, di goiru mutasarrif. Fayal zamanin nasba ala dhorfiyyati zamaniyyati. Maka dha dan dhata, ya kedua kata tersebut terus-menerus ya dia akan terus-menerus dalam keadaan nasab sebagai dhorof zaman. Wala yajuzu jarruhuma bifi. Maka tidak boleh memajarurkan kedua kata tersebut dengan fi. Wala wuqu'uhuma fi mauqi'in wala wuqu'uhuma fi mauqi'in i'rabiyyin akhara. Dan juga the dan dhata, ya selama dia itu diidofahkan kepada isim zaman, itu tidak boleh majrur dengan fi dan juga tidak boleh ya eh, di dalam jumlah itu terletak sebagai kedudukan i'rab yang lain. Ya seperti mubtada, khobar, fa'il dan lain sebagainya, tidak boleh. Wa qad tudafu dzata ila kalimatil yamini awishimali. Dan terkadang lafadz zata itu diidofahkan kepada kata al-yamini atau kata ashimali, ya kanan atau kiri. Fatasiru dzarfa makanin mutasarrifan. Ya, kalau misalnya data itu diidofahkan kepada kata al-yamini dan shimali, ya, atau al-yamini dan ashimali, maka menjadi dzaraf makan ya menjadi zorof makan. Ya, tadi kalau tidak mutasorif, ghairu mutasorif itu ketika diidhofahkan ke isim zaman. Ya, kalau al-yamin ashimal itu adalah isim makan. Maka ketika zata diidhofahkan kepada kedua kata tersebut, itu menjadi zorof makan yang mutasarrif. Nahwu contohnya tataharrakul asjaru ya tataharrakul asjaru zatal yamini wa shimali. pohon-pohon tersebut ya bergoyang atau bergerak ke kanan dan ke kiri ya maka kalau di sini itu kedudukannya sebagai zorof makan ya zorof makan tetapi karena dia diidhofahkan ke isim makan maka dia mutasorif bisa keluar dari kedudukannya atau keadaannya yang mansub sebagai zorof. Contohnya bagaimana? Watakulu manziluka dhatul yamini. Ya, rumahmu itu di sebelah kanan. Wal masjidu dhatus shimali. Dan masjid tersebut di sebelah kiri. Ya, jadi rumahmu di sebelah kanan dan masjid tersebut di sebelah kiri. Maka di kedua contoh ini, lafaz zatu itu menjadi khobar. yang menjadi khobar, berarti keluar dari kedudukannya yang mansub sebagai zorof. Kita kembali ke atas. Ya, ini adalah eh, ma la yufariqu dzarfiyata aslan. Yaitu dzaraf yang ghairu mutasarrif itu yang jenis pertama tidak bisa atau secara asalnya pada asalnya tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf. Mithlu contohnya saharo. Ya, saharo. Saharo itu menunjukkan waktu sahur. Ya, artinya pagi hari sebelum subuh. Nah, saharo ini tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf kapan itu? Ida urida bihi saharu yaumin bi'ainihi. Ya, jadi kalau dimaksudkan ya saharo itu tidak bisa keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf jika yang dimaksud adalah waktu sahur dari suatu hari yang sudah tertentu. Ya, yang sudah tertentu. Jadi sudah diketahui oleh penutur dan juga lawan bicaranya. Nahwu contohnya Atika sahara yaumil khamisil muqabili. Atika sahara yaumil khamisil muqabili. Saya akan mendatangimu pada waktu sahur di hari Kamis yang akan datang. maka ini sahurnya jelas, waktu sahur hari Kamis yang akan datang, sudah tertentu. Maka kalau seperti itu, saharo di sini itu tidak bisa meninggalkan kedudukan yang mansub sebagai dzaraf. Fa in urida bihi saharun ghairu muayyanin fahuwa mutasarrifun. Akan tetapi kalau lafat saharo ini itu dimaksudkan untuk menunjukkan waktu sahur yang bukan pada hari tertentu. Ya, artinya dia itu ditunjukkan untuk menunjukkan waktu sahur yang lebih umum. Fahuwa mutasarrifun. Maka lafat sahara pada saat itu, itu menjadi mutasarrif. Ya, dia bisa keluar dari kedudukannya yang mansub sebagai dhorof. Ya, yakhruju minan nasbi ala dhorfiyati ila halatin la tushbihuha. Maka pada saat itu lafat sahara itu dapat keluar ya, dari kedudukannya yang mansub sebagai zorof, menuju suatu keadaan yang tidak menyerupai zorof. Ya, nanti akan disebutkan yang tidak menyerupai zorof itu adalah jar majrur. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Qamar ayat ke-34. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Najjainahum bisahar. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar terbit. Maka kita lihat faqad jaa majruran bil ba'i. Maka kita lihat lafat sahar di sini itu datang dalam keadaan majrur dengan huruf jar ba. Mengapa annahu saharun ghairu muayyanin? Karena yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah waktu sahur, ya, waktu pagi hari yang tidak tertentu wa minhu aidon ya dan di antara yang isim zaman atau isim makan yang ghairu mutasarrif yang secara asalnya dia tidak bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf itu apa yaitu qattu ya qattu apa itu qattu dzarfun lima madha minaz zamani ya dzarfun lima madha minaz zamani. Yaitu zorof yang menunjukkan sesuatu yang sudah berlalu ya, dari zaman, dari waktu. Jadi zorof yang menunjukkan zaman yang sudah berlalu. Nahwu contohnya ma khada'tu ahadan qattu. Ma khada'tu ahadan qattu. Saya tidak pernah ya, menipu seseorang pun di masa yang lalu. Ya, saya belum pernah menipu seseorang pun di masa yang lalu. Maka kotu di sini itu menunjukkan waktu yang telah berlalu. Artinya sampai saat ini, ya ke belakang, itu saya belum pernah menipu seseorang pun. Kemudian contoh lain dari isim zaman, ya dalam hal ini isim zaman yang tidak bisa memisahkan diri dari kedudukan yang mansub sebagai dzaraf adalah wa audu Ya wa audu Yaitu lafat audu. Apa itu audu? Dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Yaitu dzaraf untuk menunjukkan zaman yang akan datang. Yang menunjukkan zaman yang akan datang. Nahwu contohnya lan ukhadi'a ahadan audu lan ukhadi'a ahadan audu saya tidak akan pernah yang menipu seseorang pun di masa yang akan datang ya saya tidak akan pernah menipu seseorang pun di masa yang akan datang maka audu di sini menunjukkan waktu yang akan datang ya dari waktu sekarang waktu saya berbicara sampai waktu yang akan datang Ya, tidak akan menipu seseorang pun. Au atau audu ini bisa juga dibaca audol aidina. Ya, audol aidina. Misalnya lan ukhadi ahadan audol aidina. Ya, artinya sama saya tidak akan pernah menipu seseorang pun di waktu yang akan datang. Bil idofati ya dengan diidofahkan kepada lafat aidina al aidina. Faqattu mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati. Maka lafat qattu, ya tadi dalam ma khada'tu ahadan qattu, itu mabni dengan dhammah dan menempati kedudukan nasab sebagai dzaraf. Yaitu i'rab dari lafat qattu. Kemudian wa'audu dan lafat audu itu i'rabnya biduni idofatin, kalau audu itu tidak diidofahkan, itu mabniyun. Itu mabni, ya mabni dengan domah Dibaca audu. Wa illa, ya kalau dia itu tidak tidak tidak diidofahkan, ya dan jika dia itu tidak tidak diidofahkan, artinya dia diidofahkan. Ya kalau lafat audu itu diidofahkan, fahuwa mu'rabun, maka lafat tersebut mu'rab. Karena itu dibaca audal aidina. Ya audal aidina. Kemudian kita lanjutkan afani ya jenis yang kedua dari zorof yang ghairu mutasarrif itu adalah ma yulazimun nasba 'ala dhorfiyyati. yaitu isim zaman atau isim makan yang dia itu terus-menerus kedudukannya mansub sebagai dzaraf. Namun bedanya apa? Wa qad yatrukuha ila halatin tushbihuha. Akan tetapi terkadang isim zaman atau isim makan tersebut terkadang meninggalkan kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf. Ya, dia itu asalnya mansub sebagai dzaraf, tetapi terkadang dia dapat meninggalkan kedudukannya sebagai zorof, menuju keadaan yang menyerupai zorof. Apa itu keadaan yang menyerupai zorof? Wahiyal jarru. Ya, keadaan yang menyerupai zorof adalah jar atau majarur. Mislu, contoh dari kategori ini adalah ainda. Ya, contohnya adalah lafat ainda. Ladun, Ya, kemudian lafat ladun, qabla, ya lafat qabla, ba'da, ya lafat ba'da, yang indah di sisi, ladun juga di sisi, qabla itu sebelum, ba'da itu setelah, ya kemudian tahta itu di atas, tahta itu di bawah, ya tahta itu di bawah. Ya. Kemudian syatoro itu ke arah, Kemudian haula itu sekeliling atau di sekitar. Ya, maka inda ladun qabla ba'da tahta syator haula itu adalah yang masuk ke kategori ini. Asalnya itu dia itu mansub sebagai dzaraf, tetapi terkadang ya, dapat keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf menuju keadaan yang menyerupai dzaraf, yaitu jar. Artinya apa? Ini semua bisa kemasukan huruf jar. Nahwu contohnya jalastu indaka sa'atan. Ya jalastu indaka sa'atan. Saya telah duduk ya, di sisimu sesaat. Summa kharajtu min indika ila manzili. Kemudian saya keluar atau pergi dari sisimu menuju ke rumahku. Maka perhatikan lafat inda. Yang inda asalnya adalah mansub sebagai dhorof. Tetapi kemudian dia itu dapat keluar dari kedudukan yang mansub sebagai dhorof menuju keadaan yang menyerupai dhorof. Yaitu apa? Majerur. Di sini kita lihat min indika. Ya, tadinya ainda dibaca aindi, menjadi majerur. Ya, dan kenapa disebut sebagai sesuatu yang menyerupai dhorof? Karena maknanya sama. Ya, menunjukkan makan juga, menunjukkan tempat juga. wanahu contohnya adalah sa'adhhabu ilal ma'hadi ma'hadi ya sa'adhhabu ilal ma'hadi laduna subhi hatta duha ya sa'adhhabu ilal ma'hadi laduna subhi hatta duha saya akan pergi ke ma'had ya ke sekolah atau tempat belajar ya laduna subahi ya pada waktu subuh sampai waktu duha ya ladun itu asalnya adalah atau menurut pendapat mayoritas ulama itu mabni dengan sukun ya ladun ya di sini dibaca dengan fathah ya dibaca dengan fathah ya wallahu alam ini kemungkinan maksudnya adalah uh, at-takhallus minil ini untuk melepaskan diri dari pertemuan dua sukun. Ya karena ladun itu ada sukun, ya kemudian as itu juga ada sukun. Ya. Kemudian uttu minal ma'hadi min ladunid duha. Ya uttu minal ma'hadi min ladunid duha. Kemudian saya telah kembali dari ma'had, dari tempat belajar, ya pada waktu duha. Maka yang tadinya ladun, ya ladun atau laduna di sini, ya asalnya dia adalah uh, kedudukannya mansub sebagai zorof. Ya, terkadang dia bisa meninggalkan kedudukan yang mansub sebagai zorof ketika kemasukan huruf jarmin. Ya, ketika kemasukan huruf jarmin menjadi min ladunit duha. Wa min dzalika qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-109. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, naj'alhuma tahta aqdamina maaf وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ Ya wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, melainkan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya. ya, ya kami berikan wahyu kepadanya. Nah, maka ya berikan wahyu kepada ya kepada mereka min ahlil qura ya di antara penduduk negeri. Maka di sini ada lafat qoblika min qoblika Nah, asalnya adalah qobla qobla itu lafat yang asalnya mansub sebagai dzaraf. Mansub sebagai dzaraf disebutkan di atas. Nah, kemudian bisa keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf ketika kemasukan huruf jar min. Wa ta'ala dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Naj'alhuma tahta aqdamina. Ya, Naj'alhuma tahta aqdamina Ya kami letakkan keduanya di bawah telak kedua atau di bawah telapak kaki kami. Ya kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami. Maka di sini ada eh, tahta, ya lafat tahta. Nah, tahta yang di dalam ayat ini itu adalah pada kondisi asalnya. Dia itu mansub sebagai zorof. Nah, kemudian terkadang dia bisa meninggalkan kedudukannya yang mansub sebagai dzaraf tersebut. Ya, dalam contohnya dalam ayat berikutnya wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat um, Al-Baqarah ayat ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tajri min tahtihal anhar Ya, tajri min tahtihal anhar yang yang yang mengalir sungai-sungai di bawahnya maka lafat tahta yang tadinya mansub sebagai dzaraf di sini bisa kemasukan huruf jar min ya kemudian dibaca min tahtiha wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 144 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatorol masjidil haram." Ya, maka sungguh uh, palingkanlah atau palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Atau kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Fawalli, ya, lafat fawalli Alfa'u bihasabi ma qablaha. Ya, alfa itu adalah ya sesuai dengan yang apa yang disebutkan sebelumnya. Karena pada ayat tersebut ya qad nara taqalluba wajhika fis sama ya sungguh kami sering melihat engkau ya atau wajahmu menengadah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ya maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Maka ada, sudah ada fa di situ. Maka fa di situ, fa yang fawali itu kedudukannya sama dengan fa yang sebelumnya. Kemudian wali, ya wali yang ada di situ itu adalah fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illati. Adalah fi'il amr yang mabni Ya, ya tanda mabninya adalah dihapusnya huruf illah. Karena ya asalnya adalah fiil walla yuwalli. Ya walla yuwalli mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu itu fiil amrnya fa'il, ya fa'il. Ya, tetapi karena huruf terakhirnya huruf illah, maka tanda tanda amarnya eh, atau tanda majazumnya ini mabni di atas tanda jazm ya itu tanda majazumnya adalah dihapusnya huruf illah wal fa'ilu anta dan fi'il amr ini itu fa'ilnya anta syatara dzarfu makanin mansubun dan lafadz syatara adalah dzaraf makan yang mansub kita kembali ke atas Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-68 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Summa lanuhdhirannahum haula jahannama jithiyya ya, Summa lanuhdhirannahum haula jahannama jithiyya Ya yaitu kemudian akan kami datangkan kepada mereka ke sekeliling jahanam dalam keadaan berlutut. Yang kita lihat catatan kaki terkait ayat ini Kaula jahannama ya dzarfu makanin mansubun. Ya haula itu dzaraf zaman yang mansub. Muta'alliqun yang dia itu terikat dengan fiil sebelumnya yaitu la ya muta'alliqun bi lanuhdirannahum. Kemudian wajithiyya dan lafad jithiyya itu adalah halun. Yaitu menunjukkan hal. Atau di Arab sebagai hal. Kita kembali ke atas. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi haula itu dibaca mansub sebagai zorof. Nah, kemudian kalau dalam surat Az-Zumar ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral malaikata haffina min haulil arsy." Dan engkau wahai Muhammad akan melihat para malaikat itu berkeliling di sekitar Arsh, Ya, di sekitar arsy. Maka di sini perhatikan lafat haula yang tadinya mansub itu dapat kemasukan min ya kemudian menjadi majrur. Padahal maknanya serupa ya atau sama dengan kalau dia kedudukannya mansub. Kita lihat catatan kaki hafina halun minal malaikati. Hafina adalah hal yang menunjukkan keadaan dari malaikat yang disebutkan tadi watarol malaikata. Ya, mengapa li'anna taro min ru'yatil aini? Karena taro di sini, ya ro'a ya ro yang dimaksud dalam ayat ini, itu adalah ru'yatul ain. Ya, melihat dengan mata. Kita ini sudah membahas hal ini dalam fi'il muta'adi dan lazim. Bahwa ro'a ya ro, kalau yang menunjukkan memang melihat dengan mata, itu apa? tata ada ila maf'ulin wahidin. Itu muta'adinya ke satu maf'ul saja ya mutak artinya kepada satu maf'ul saja. Maka jis, eh, hafina itu bukan maf'ul, tetapi hal bagi malaikat. Ya, kita kembali ke atas. Fahadhihi dzurufu yuhkamu 'alaiha bi'adami tasarrufi. Maka dzaraf-dzaraf tadi ya, yaitu inda, ladun, qabla, ba'da, tahta, syatra, haula itu dihukumi dengan ghairu ghairu mutasarrif ya atau adamut tasarruf. Itu bukan munsharif, bukan tasarruf. Ya, jadi dihukumi dengan bukan munsharif. Ma'a anna min tadkhulu 'alaiha. Ya. Dia itu dihukumi ghairu mutasarrif walaupun Zorof-zorof tadi itu dapat kemasukan min Ya, dzaraf-dzaraf tadi itu dapat kemasukan min, tapi tetap dihukumi sebagai ghairu mutasarrif. Idh lam takhruj minadz-dzarfiyyati. sedangkan lafat-lafat tadi semuanya tadi ya indala dun qabla ba'da tahta syartara haula itu tidak dapat keluar dari kedudukannya sebagai dzaraf illa ila halatin syabihatin biha Ya, melainkan ke suatu kondisi yang serupa dengan zorof. Artinya, isim-isim tadi semua itu hanya bisa keluar dari kedudukannya sebagai zorof menuju keadaan yang menyerupai zorof saja. Mengapa li'anna zorfa wal majrura akhawani? Karena zorof dan jar majrur itu sebetulnya bersaudara. Karena apa? Tadi menunjukkan makna yang sama. Ya, karena itu di sini dianggap sebagai bersaudara atau banyak sisi persaudaraannya. Kemudian kita lanjutkan wahada makna qaulihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfi ila akhirih. Ai maksudnya ma yusta'malu dzarfan wa ghairu dzarfin yaitu isim zaman dan isim makan yang digunakan sebagai zorof dan juga bisa digunakan sebagai selain zorof, ya kaan ya kok kamu betadaan, ya seperti misalnya isim zaman atau isim makan tersebut terletak sebagai mubtada' au fa'ilan atau terletak sebagai fa'il. Fahadha huwal mutasarrifu. Maka isim zaman dan isim makan yang seperti itu disebut sebagai zorof yang mutasarrif fi urfin nuhati ya, menurut kebiasaan para ulama nahwu wastilahihim ya wastilahihim dan juga menurut istilah dari para ulama nahwu kemudian wa ghairul mutasarrifi adapun dzaraf yang ghairul mutasarrif yang tidak tasarruf tidak memiliki tasarruf ladzi lazima dzarfiyata yaitu isim zaman atau isim makan yang terus-menerus kedudukannya sebagai zorof. Au lazima zorfiyata wa shibhaha. Atau isim zaman dan isim makan tersebut terus-menerus kedudukannya sebagai zorof dan juga hanya bisa keluar menuju keadaan yang menyerupai zorof. Apa itu wa huwal jarru? Yaitu kedudukan atau keadaan yang menyerupai zorof adalah jar. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala eh, au shibahaha ya au shibahaha ma'tufun ala maf'uli fi'lin mahdhufin. Itu diatofkan kepada maf'ul dari fi'il yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya apa? Au lazima dzarfiyatan au shibahaha. Ini penting ya au lazima dzarfiyatan au shibahaha maka takdir dari baitnya adalah wa ghairu wa ghairu ladzi lazim dzarfiyatan au lazima dzarfiyatan au shibahaha ya diulang minal kalimi Mengapa id lau utifa ala qawlihi dzarfiyatan ya sedangkan kalau shibahaha itu langsung diatofkan kepada lafat sebelumnya yaitu dzarfiyatan la lazima minhu anna minadz dzarfi ma yalzamu dzarfiyata wahdaha itu melazimkan atau memiliki konsekuensi bahwa zorof itu ada yang terus-menerus keadaannya sebagai zorof saja wa minhu ma yalzamu syibhadz dzarfiyati wahdaha dan dari zorof atau dari isim zaman dan isim makan itu ada yang hanya terus-menerus dalam keadaan zorof dan juga ada yang hanya terus-menerus keadaannya shibahat zorfiyati wahdaha. Ya mayalzamu shibahat zorfiyati wahdaha. Hanya dalam keadaan yang menyerupai zorof saja. Jadi seolah-olah ada dua kelompok itu. Padahal bukan itu yang dimaksudkan dalam eh, bait ini. Contohnya ainda tadi, ya ainda itu bisa dalam kedudukannya sebagai dhorof, mansub, tapi bisa menyerupai dhorof, kemasukan min, menjadi min aindi. Ya, jadi yang tepat adalah diatofkan kepada maf'ul dari fi'il yang dihapus. Karena kalau konsekuensinya seperti itu tadi, isim zaman, isim makan itu ada yang hanya bisa dhorof, kemudian ada yang hanya bisa menjadi sesuatu yang menyerupai dhorof, ghairu sahihin. Maka itu adalah definisi yang tidak benar. Wa au maka au yang ada di situ itu adalah untuk taksim, ya untuk mengkategorikan, untuk membagi. Ya, kemudian kita lanjutkan ya, sedikit, ini adalah pembahasan terakhir dari Zorov, batul mas dari Anzor fizzamani wal makani yaitu masdar itu dapat menggantikan kedudukan dhorof zaman dan dhorof makan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-310 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfi zamani dan terkadang masdar itu dapat menggantikan kedudukan zorof makan. Ya, dan terkadang masdar itu dapat menggantikan kedudukan zorof makan. Wadhaka fi zorfi zamani yakthuru. Ya, dan masdar tersebut menggantikan kedudukan zorof itu banyak terjadinya di zorof zaman. Yang menunjukkan apa? masdar itu bisa menggantikan dzaraf. Tetapi yang banyak terjadi itu menggantikan dzaraf zaman. Ya walaupun ada juga yang menggantikan dzaraf makan walaupun jumlahnya lebih sedikit. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini yaktsuru hadfu dzarfi zamanil mudhafi ila masdarin. Ya banyak terjadi ya di dalam ucapan orang Arab dihapusnya dzaraf zaman yang diidofahkan kepada masdar. Ya, jadi ada dzaraf zaman yang diidofahkan kepada masdar, kemudian dzarafnya itu dihapus. Kemudian wa iqamatul masdari muqamahu. Nah, kemudian karena dzaraf zamannya dihapus, masdar tadi itu menempati kedudukannya si dzaraf zaman. Fayu'robu bi'i'robihi, maka masdar tadi itu di'i'rob dengan i'robnya dhorof zaman. Apa itu wa nasbu 'ala dhorfiyyati. Yaitu masdar tadi di'i'rob mansub sebagai dhorof. Nahwu contohnya akhruju minal manzili syuru syamsi. Akhruju minal manzili syuru syamsi saya keluar dari rumah ya pada waktu terbitnya matahari. Ya perhatikan syuruqo. Syuruqo itu adalah masdar. Tetapi masdar di sini itu dibaca mansub sebagai zorof. Nah, asalnya apa? Ai waqta syuruqis syamsi. Asalnya adalah akhruju minal manzili waqta syuruqis syamsi. Ada waqtanya, isim waktunya, isim zamannya ya fahudhifa dzarfuz zamaniyu maka dihapus dzaraf zaman yaitu waqta wa uqimal masdaru muqamahu ya kemudian masdar yaitu syuruqi yang asalnya syuruqi itu menempati kedudukan dzaraf ya tadinya syuruqi menjadi syuruqa wa u'riba dzarfan bin niyabati kemudian lafaz syuruqa itu Eh, di i'rab sebagai dzaraf ya dengan menggantikan kedudukannya si dzaraf. Ya masdar menggantikan kedudukan dzaraf. Amma Zorful makani, ya adapun Zorof makan, fayanubu anhul masdaru biqillatin. Ya maka masdar itu dapat menggantikan kedudukan Zorof makan, tetapi biqillatin, namun kejadiannya lebih sedikit, yang lebih sedikit ditemui. Mihwu, contohnya, Jalastu kurba Zaidin. Ya, jalastu kurba Zaidin. Saya telah duduk ya, di dekat Zaid. Ai, ya padahal kurbun atau kurba di sini itu masdar. Maka apa asalnya? Ai makana kurbi Zaidin. Ya jalastu makana kurbi Zaidin. Takdirnya seperti itu. Fahudifat dzarful makaniyu. Ya, maka dihapus dzaraf makan yaitu makana. Wa uqimal masdaru muqamahu. Maka masdar yaitu kurbi itu menempati kedudukan dari dzaraf yaitu makana. Wa u'riba dzarfan bin niyabati. Kemudian lafat kurba itu di sebagai dzaraf sebagai pengganti dari dzaraf yang dihapus. Ya, maka ini adalah akhir dari pembahasan dzaraf. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.